Mengapa saya katakan ini adalah nikmat yang sangat besar? Karena memahami agama adalah kunci untuk meraih segala kebaikan. Tidak akan mungkin mustahil selamanya seseorang meraih kebaikan apapun tanpa mempelajari ilmu agama. Camkan selalu dalam hidup kita. Tidak mungkin kita meraih kebaikan. Atau dengan kata lain, kita nggak akan mungkin menjadi orang baik. Tanpa mempelajari ilmu agama. nggak mungkin. Mustahil selamanya. Karena disitulah Allah letakkan kunci untuk meraih segala kebaikan. sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala di dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan memahamkan dia dengan agama ini hadis yang pertama kita baca di majelis ini hadis yang sangat penting sekali cambuk yang terbesar bagi kita untuk memotivasi kita dalam menuntut ilmu hadis yang padanya terkandung penjelasan tentang hakikat ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Sampai-sampai Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Beliau menjelaskan makna hadis ini adalah wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khair Makna hadis ini kata beliau orang yang tidak melakukan tafakkur tafakufiddin yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah dasar Islam tidak pula cabang-cabangnya maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan saya ulangi kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah mafhum hadis ini adalah orang yang tidak melakukan tafakuh fid yaitu mempelajari kaidah-kaidah dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Artinya, kalau seseorang tidak belajar agama Islam sama sekali, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Kalau dia belajar sedikit, maka sedikit pula kebaikan dalam dirinya. Kalau dia tambah belajar, bertambah pula kebaikan dalam dirinya. Semakin banyak ilmunya, semakin mendalam pemahamannya, semakin banyak pula kebaikan di dalam dirinya. Itu jamaah sekalian, kunci kebaikan. Kebaikan kita bergantung pada pemahaman kita terhadap ilmu yang mulia ini. Maka dari sini dapat kita pahami Inilah ilmu yang paling penting, ilmu agama. Kalau begitu tidak ada lagi ilmu yang lebih penting daripada ilmu agama. Iya kan? Karena ilmu ini adalah kunci kebaikan. Dan kalau kita berbicara kebaikan, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan yang hakiki bukan di dunia ini saja. Yang lebih penting adalah di akhirat kelak. Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Maka jemaah sekalian, kalau begitu sudah sepatutnya kita lebih mementingkan untuk mempelajari ilmu agama. Kita lebih mementingkan untuk mempelajari ilmu agama daripada ilmu yang lain. Namun sangat disayangkan kenyataannya kaum muslimin lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu agama. Padahal ilmu dunia, ilmu agama yang wajib untuk dipelajari, yang wajib untuk diperdalam. Adapun ilmu dunia pada asalnya adalah sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Walaupun bisa saja menjadi ibadah. Kapan menjadi ibadah? Tergantung niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Wa inna malikul imri'in Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini, hadis tentang niat mencakup dalam perkara ibadah maupun dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi, dalam hal yang mubah bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Kalau diniatkan untuk kebaikan. Iya. Itu hukum ilmu dunia. Tapi ilmu agama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Setiap muslim siapapun itu. Apakah dia seorang mahasiswa atau seorang pekerja atau seorang pejabat, rakyat biasa, semuanya wajib untuk mempelajari ilmu agama tanpa ada pengecualian. Iya. Jadi ini adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah menganugerahkan kita untuk mempelajari ilmu ini. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Subhanallah, nikmat yang terbesar dalam hidup ketika Allah mudahkan kita untuk meraih kebaikan, untuk masuk ke dalam surganya. Dan inilah jemaah sekalian, cita-cita yang tertinggi seorang muslim. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa Allah memudahkan orang yang menuntut ilmu itu masuk surga? Karena apabila seseorang menuntut ilmu, ini jawabannya, apabila seseorang menuntut ilmu, dia akan mengetahui mana jalan yang akan mengantarkannya ke surga dan mana jalan yang akan menjerumuskannya ke neraka. Jadi dua jalan sekaligus dia tahu. Jalan ke arah surga dan jalan ke arah neraka. Ke surga untuk dia papaki, untuk dia langkahi, ke neraka untuk dia jauhi. Itu manfaat penting menuntut ilmu. Kalau seseorang tidak menuntut ilmu, dia nggak tahu, nggak jelas mana sih jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Bahkan jamaah sekalian yang lebih parah lagi adalah jalan menuju ke neraka, dia pikir jalan menuju surga. Itu kenyataannya. Kalau orang tidak menuntut ilmu, hanya dengan ilmu bisa membedakan. Makanya itulah artinya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi langkah kita, petunjuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke jalan kebenaran, ke jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Agar kita dapat bisa membedakan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana jalan kepada petunjuk, mana jalan kepada kesesatan, kepada petunjuk untuk kita lalui, kepada kesesatan untuk kita jauhi. Ya. Bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu agama dia tidak mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dan yang lebih parah lagi, dia mengira jalan yang salah itu adalah jalan yang benar dan lebih dahsyat lagi dia merasakan nikmat di dalamnya bahkan dia mengajak orang lain dia mengajak orang lain untuk ikut sesat bersamanya inilah jemaah sekalian bahaya kebodohan kebodohan itu berpotensi untuk menyesatkan diri sendiri dan yang lebih dahsyat lagi menyesatkan orang lain jadi inilah pentingnya menuntut ilmu agama Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Makanya harus kita syukuri nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Harus kita syukuri dan kita pertahankan nikmat ini jangan sampai nikmat ini hilang kembali dari dalam diri kita dan sifat nikmat itu sebagaimana kata Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi syadid. kalau kamu bersyukur maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku tetapi kalau kamu ingkari kamu tidak bersyukur maka sungguh azabku sangatlah pedih jadi ikhwani wa akhwati fillah kita syukuri nikmat ini dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk memprioritaskan. Ini lebih penting daripada ilmu yang lainnya. Sangat aneh kalau kita bela-belain untuk menghadiri sebuah pertemuan kuliah atau pertemuan belajar ilmu dunia tetapi kita tidak bela-belain untuk menghadiri majelis ilmu. Iya, padahal ilmu yang kita pelajari terkait dengan ilmu dunia nggak ada apa-apanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu agama ilmu agama yang jauh lebih penting ya dunia itu seluruhnya dunia dan isinya seluruhnya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan dua sayap, satu sayap saja. Andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meski hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah. Dunia ini hina. Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir sekaligus. Bahkan tidak jarang kita dapati orang kafir itu diberi berbagai macam kenikmatan dan kemewahan dunia karena rendah, tidak ada nilainya. Termasuk ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari itu semua ilmu rendahan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti yang saya katakan tadi bisa saja menjadi bernilai. Kapan itu? Kapan menjadi bernilai? Diniatkan karena Allah, diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Baru dia menjadi bernilai. Kalau tidak, maka tidak ada nilainya apa-apa. Iya. Jadi ini nikmat besar yang perlu kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan nikmat ini kepada kita dan juga menganugerahkan kepada kita nikmat untuk dapat mempelajari ilmu ini dengan baik dan mengamalkannya dalam hidup kita. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah InsyaAllah kita akan membahas sebuah kitab Yang berjudul Al-Irshad ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki wal Ilhad Ada yang bisa terjemahkan judulnya? Ya Baik Terjemahan judulnya adalah Bimbingan Menuju kesohihan akidah atau akidah yang benar dan bantahan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan dan penyimpangan. Penulis kitab ini adalah seorang ulama besar yaitu Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam uh, Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh, Saudi Arabia. ya. Dan beliau juga anggota uh, badan ulama besar dan anggota Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa yang ada di Makkah dan Madinah atau di Saudi Arabia secara umum. Baik. Insya Allah taala pada kesempatan ini kita akan membahas sebagian mukaddimah. Dan cara kita membahas hanyalah meringkas poin-poin penting dari kitab ini. Dan saya pernah lihat kalau saya tidak salah, kitab ini sudah diterjemahkan. Jadi mungkin antum bisa usahakan untuk memiliki buku terjemahannya dan alangkah baiknya kalau antum baca terlebih dahulu kemudian kita pelajari di sini agar semakin mantap dan mungkin antum berikan catatan-catatan atau garis bawah mana yang perlu kita uh, pahami lebih jauh yang belum dipahami. Iya. Yeah. Insya Allah itu sangat membantu untuk belajar. Iya. Yeah. Apalagi kalau ditambah dengan mencatat faidah-faidah pelajaran yang kita pelajari di majelis kita ini. Itu lebih bagus lagi. Iya. Dan itu menunjukkan keseriusan di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena perlu kita ketahui bersama, menuntut ilmu itu ada dua tujuan utama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuhu. Menuntut ilmu itu adalah amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Bagi orang yang niatnya benar. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad Abu Abdullah, kunyah beliau, seperti apa benarnya niat dalam menuntut ilmu?" Kata Imam Ahmad rahimahullah, yanwi raf'al jahal an nafsih wa an ghairihi. Orang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Artinya aja mas sekalian, kita menuntut ilmu sekarang, ke depannya kita ada tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya, ini penting sekali. Mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Itu bagian dari dakwah ilallah dan akan menjadi investasi pahala yang terbesar bagi kita. Kalau kita sekarang belajar dan kita menghafal ilmu, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, jamaah sekalian, satu saat kita akan pergi meninggalkan hidup ini, meninggalkan dunia ini dan pahala kita terus mengalir. Pahala kita terus mengalir. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Kita sudah mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Orang lain tersebut mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, pahala terus mengalir kepada kita. Belum lagi kalau dia sampaikan kepada orang lain. Pahala juga masih mengalir kepada kita. Semakin banyak orang mengamalkan ilmu disebabkan usaha kita, walaupun usahanya bersifat tidak langsung, tetap saja akan mengalir pahalanya bagi kita. Iya. Bersifat tidak langsung contohnya panitia kajian. Memang mereka cuma memfasilitasi, bukan yang mengajar. Tapi itu sama pahalanya dengan orang yang mengajarkan. Demikian pula antum ajak teman-teman antum mengikuti kajian. Ketika mereka duduk di tempat kajian untuk belajar, antum juga dapat pahala persis seperti orang yang mengajarkan, tidak ada bedanya. Makanya ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Dalam hadis yang kedua di hadis Arba'in Nawawiyah yang dikenal dengan hadis Jibril. Setelah beliau bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab satu persatu. Ketika beliau pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Itu tadi adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, Jibril yang mengajari kalian. Demikian jamaah sekalian. Jadi ini yang harus kita ingat. Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Maka perlu perhatian. Dan juga jamaah sekalian, perhatian dalam menuntut ilmu bukan sekedar persoalan agar kita paham dengan baik dan kita punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Tetapi perhatian dalam menuntut ilmu itu adalah pengagungan kepada Allah. Ini yang harus antum pahami dengan baik. Antum duduk di majelis ilmu, diam, mendengarkan, tidak berbicara dengan kawan di samping antum, perhatian. Itu adalah pengagungan kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita pelajari ini ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat aneh kalau antum duduk di hadapan dosen, antum mata menghadap terus ke dosen, dosen. Nggak berani berbicara dengan kawan di samping. Takut ditegur. Cuman sekedar dosen aja. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nggak serius. Bagaimana mungkin seperti itu? tapi itu kenyataan. Tapi nggak di sini ya, di tempat lain. Ya. Di sini enggak insya Allah. Itu kenyataan. Di hadapan ayat-ayat Allah, di hadapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan kurang perhatian. Tapi duduk di depan dosen, masya Allah, khusyuk banget. Ya. Nah ini, jadi ini harus dipahami. Ini ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Baik. Kita masuk bagian mukaddimah. Penulis Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Alhamdulillahi Segala puji bagi Allah Khalaqana li'ibadatihi Yang menciptakan kita untuk beribadah kepadanya Wa amarana bitauhidihi wa ta'atih Dan memerintahkan kita untuk mentauhidkannya Dan menaatinya Wa ginan anna Wa huwa anna Wa nahnul muhtajun Padahal Allah tidak butuh kepada kita, bahkan kitalah yang butuh kepadanya. Ini sebuah mukaddimah yang sangat agung. Mengingatkan kita akan hakikat penciptaan kita dan sekaligus menjelaskan bahwa inilah inti daripada kitab yang akan kita pelajari yaitu tentang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan beliau menegaskan ibadah yang dimaksudkan di sini adalah tauhid. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah tauhid. Apa artinya tauhid jemaah sekalian? Tauhid itu bukan sekedar menyembah Allah. Tauhid bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Jadi kalau seseorang menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Karena dia belum melakukan ibadah yang Allah perintahkan, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian Syekh menegaskan kita beribadah kepada Allah, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada kita. Melainkan kitalah yang butuh kepada Allah, sehingga kita perlu beribadah kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan rangkaian tiga ayat yang terdapat dalam surat Az-Zariyat, yaitu ayat ke-56 sampai ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Ma uridu minhum min rizqi wama uridu ayyutu'imun Inna allaha huwal razzaku dhul kuwatil matin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jamaah sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita dua perkara penting. Yang pertama, siapa Rob kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Dia? Yang kedua, siapa kita? Yang pertama, Allah di dalam rangkaian tiga ayat ini menjelaskan siapa dirinya. Dia adalah pencipta kita. Artinya, apa arti mencipta? Mencipta itu adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Itu artinya mencipta. Kalau sering dikatakan manusia menciptakan pesawat atau menciptakan mobil, pada hakikatnya itu bukan mencipta, hanya merubah bentuk. Iya. Mencipta itu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Maka dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita. Artinya ketika kita mengenal Allah sang pencipta, kita pun mengenal siapa diri kita. Kita yang diciptakan. Yang namanya diciptakan adalah sesuatu yang lemah. Kita ini lemah, tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, kemudian Allah ciptakan kita. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dialah yang telah menciptakan kita, setelah Dia menciptakan kita, Dia tidak membiarkan kita begitu saja, melainkan Dia menganugerahkan kepada kita bermacam berbagai macam rezeki agar kita dapat menikmati hidup ini. Dan setiap manusia sebelum diciptakan di muka bumi ini telah Allah tentukan rezekinya. Sebesar apa, sebanyak apa rezekinya telah Allah tentukan. Dia tidak akan mati sebelum dia selesai mendapatkan semua rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Kemudian jamaah sekalian, Allah juga menegaskan dia adalah dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Berarti kita dapatkan dalam tiga ayat ini tiga sifat Allah. Yang pertama pencipta, yang kedua pemberi rezeki, yang ketiga pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Artinya jamaah sekalian, di sini terkandung peringatan bagi kita. Allah itu maha kuat yang maha mampu meminta pertanggungjawaban kita atas setiap yang kita amalkan di muka bumi ini dan atas setiap rezeki yang diberikannya kepada kita. Dia maha kuat. Oleh karenanya Allah tegaskan, "Ma uridu minhum rezeki wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Artinya, makhluk yang butuh kepadanya. Makhluk yang butuh kepadanya. Allah sedikit pun tidak membutuhkan makhluknya. Mati lampu. Baik. Mati lampu? Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Kedengaran kan? Baik. Jamaah sekalian, dengan mengenal Allah kabar wa taala, maka kita pun dapat mengenal diri kita. Apabila Allah yang Maha Pencipta, kita adalah yang diciptakan. Apabila Allah yang Maha memberikan rezeki, kita yang diberikan rezeki. Apabila Allah yang Maha Kuat, maka kitalah yang lemah. Jadi, inilah keadaan kita. Kita diciptakan oleh Allah dan terus-menerus butuh kepadanya. Sejak awal sampai akhir kita terus-menerus butuh kepadanya. Dan Allah menegaskan semua itu untuk apa? Illa liya'budun. Agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kullu ma warada fil min al ibadah ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah atau mengesahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Para rasul adalah orang-orang yang paling mulia. Orang-orang yang paling mulia. Manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadi teladan kita. Untuk menjadi teladan kita seluruh manusia bahkan hampir semuanya sepakat para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling mulia, yang paling terbaik. Jangankan yang muslim, orang-orang kafir pun tidak sedikit yang memuliakan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Maka perlu kita pahami dengan baik seluruh nabi dan rasul ini Allah utus untuk satu misi. yaitu mengajak manusia menyembahannya kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25.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 Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Jadi ini adalah dua ayat yang menjelaskan kepada kita hakikat pengutusan para rasul. Yang pertama Al-Anbiya 25, yang kedua An-Nahl 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut." Togut itu artinya semua yang dianggap Tuhan selain Allah atau yang dianggap sesembahan selain Allah. Inilah tugas seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di bagian awal mukaddimah Syekh bersyahadat dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau menjelaskan hakikat kitab ini, kitab yang beliau tulis yang akan kita pelajari. Kitab ini berbicara tentang al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Akidah Islam atau keyakinan Islam yang benar. Jazakallah khairan. Ini inti kitab yang akan kita pelajari ini. Mengapa jemaah sekalian perlu kita pelajari kitab ini? Atau mempelajari akidah Islam dengan benar? Karena akidah Islam adalah pondasi setiap amalan. Ini beliau jelaskan di mukaddimah. Akidah Islam adalah pondasi amalan. Akidah itu sebetulnya amalan juga. Namanya amalan hati. Ya. Dan amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Amalan hati lebih penting daripada amalan zahir. Amalan zahir itu diterima atau tidak juga terkait dengan amalan hati. Contohnya jemaah sekalian, keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang patut untuk disembah dan mengingkari semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Ini adalah amalan hati. Keyakinan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Keyakinan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Hanya Allah yang berhak disembah. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afwan akhi. Jangan difoto ya. ya. Anak bukan artis. <laughs> Baik. Keyakinan ini terhadap la ilaha illallah adalah pondasi amalan. Benar tidaknya, diterima tidaknya amalan kita tergantung keyakinan ini. Karena siapa yang tidak meyakininya berarti dia melakukan syirik. Berarti dia melakukan kesyirikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi akidah kita apabila mengandung kesyirikan terhapus amalan kita. Ini yang dimaksud akidah adalah pondasi Islam. Amalan-amalan yang kita bangun di atasnya akan menjadi benar kalau pondasinya itu benar. Jadi penting sekali mempelajari akidah Islam. Iya. Karena akidah adalah pondasi amalan. Diterima tidaknya amalan kita tergantung pondasi amalan kita. Baik. Demikian pula jemaah sekalian, pahala yang akan diraih seseorang dalam amalan yang dia kerjakan. Dia dapat pahala atau tidak? Besar atau kecil pahalanya tergantung amalan hatinya. Tergantung akidahnya. Contohnya, keikhlasan. Keikhlasan itu amalan hati. Dan keikhlasan itu muncul dari akidah yang benar. Kalau orang akidahnya rusak, walaupun dia merasa ikhlas, dia nggak ikhlas. Orang yang bisa ikhlas itu hanyalah apabila akidahnya benar. Dia beribadah hanya karena Allah. Maka dengan keikhlasan ini, amalan sedikit bisa jadi pahalanya besar sekali. Sebaliknya, amalan yang banyak tanpa keikhlasan pahalanya menjadi sedikit. Bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. Ya. Demikian pula akidah yang lainnya keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini yang lainnya. Itu mempengaruhi amal ibadah kita. Sebagai sebuah contoh, contoh yang sangat penting sekali untuk kita ambil pelajaran. Dahulu, di masa para sahabat, ada orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah mereka. Ahli membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sampai-sampai mereka mendapatkan julukan Al-Qurra, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Al-Qurra. Mereka itu jamaah sekalian, ibadahnya begitu hebat, luar biasa. Solatnya, puasanya, luar biasa. Saking luar biasanya ibadah mereka, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan menganggap remeh solat kalian kalau kalian bandingkan dengan solat mereka dan puasa kalian dengan puasa mereka. Dan subhanallah, para sahabat ahli-ahli ibadah sudah dijamin surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, solat kalian, puasa kalian, kalau dibandingkan dengan mereka nggak ada apa-apanya. Maksud beliau dari segi kuantitas, bukan kualitas. Kalau kualitas nggak ada yang melampaui sahabat. Ya, dari segi kuantitas. Kalau kuantitas bisa nggak kita melampaui sahabat? Bisa aja. Contohnya apa? Orang punya uang satu triliun, dia sedekahkan semuanya. Mungkin sahabat nggak ada yang sampai segitu, mungkin. Ya. Atau lebih banyak daripada itu. Tapi dari segi kualitasnya di hadapan Allah maka sungguh jauh amalan kita di bawahnya para sahabat.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 Dan ini adalah isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu dekat dengan membunuh atau terbunuh. Dekat dengan itu, membunuh atau terbunuh. Dan mereka menyangka mereka terbunuh di dalam jihad fi sabilillah. Ahli ibadah ini nggak main-main. Menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bukan membaca biasa, mereka baca di dalam solat-solat malam mereka. Ya. Siang hari berpuasa. Itulah waktu-waktu yang mereka lalui. Malam dihabiskan dengan membaca Al-Quran dalam kondisi di masa itu nggak ada listrik. Bahkan mereka baca dalam solat mereka yang panjang siang hari berpuasa. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Kenapa jemaah sekalian? Apa penyebabnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkongan kerongkongan mereka. Artinya jemaah sekalian, Al-Qur'an tidak mereka pahami dengan baik. Itu maknanya. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi mereka tidak pahami dengan baik. Kenapa mereka tidak pahami dengan baik? Karena mereka memahami Al-Quran itu sendiri Berusaha menafsirkan dan memahami sendiri Ini bahaya Tidak mengikuti para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itulah sumber kesesatan mereka Sehingga akidah mereka Keyakinan mereka berbeda dengan akidah para sahabat Itulah sebabnya mereka menjadi anjing-anjing neraka. Karena rusaknya akidah mereka disebabkan tidak mempelajari Al-Qur'an dan memahaminya dari para sahabat. Mereka berusaha memahami sendiri. Jamaah sekalian, inilah pengaruh akidah terhadap amalnya. Amalnya yang begitu hebat tadi menjadi sia-sia karena akidahnya rusak. Apa kerusakan akidah mereka jamaah sekalian? golongan yang kita bicarakan ini dikenal dengan golongan khawarij. Dikenal dengan golongan khawarij. Apa kerusakan akidah mereka? Enggak banyak. Hanya tiga. Dan itu pun enggak sampai membuat mereka kafir. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, memberontak terhadap pemerintah muslim. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Disebabkan itu, walaupun mereka ahli ibadah, kata Rasulullah SAW, mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa jamaah sekalian? Padahal mereka ahli ibadah. Karena tidak mempelajari Islam dengan benar. Tidak meyakini Islam dengan benar yaitu seperti yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah tujuan kita belajar akidah Islam. Agar kita bisa berkeyakinan seperti keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ingat ini. Ingat selalu ini, tujuan mempelajari akidah Islam agar akidah kita sama persis, tidak ada bedanya dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena kalau kita menyimpang dari akidah yang benar tersebut, maka kita akan tersesat dan naudzubillah terancam menjadi penghuni neraka. Sebagaimana di dalam hadisul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَسَتَفْتَرِكُ ummati عَلَى ثَلَاثٍ wasaba'ina فِرْقَةٍ Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. فِي النَّارِ إِلَّا wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa satu golongan itu?" Maka Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Ma ana عَلَيْهِ wa ashabi." Satu golongan itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang disebut dengan golongan yang selamat yang diistilahkan oleh para ulama dengan golongan ahlus sunnati wal jamaah. Artinya ahlus sunnah pengikut sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al jamaah itu artinya bersatu, tidak berpecah belah, bersatu di dalam kebenaran, bukan bersatu di atas kesesatan. Karena persatuan itu nggak selamanya juga baik. Ada orang bersatu bareng-bareng tapi sama-sama sesat. Iya, bukan persatuan seperti itu yang diinginkan. Namun persatuan di atas kebenaran. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam hal apa kita ikuti? Dalam semua perkara. Dalam akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Namun yang terpenting adalah akidahnya. Karena akidah adalah pondasi asas. Kalau akidahnya sudah rusak, seluruh amalannya menjadi tidak bermakna, tidak berarti apa-apa seperti golongan khawarij itu tadi. Jamaah sekalian, kebalikannya dengan sahabat. Sahabat mungkin amalannya secara kuantitas terlihat sedikit. Walaupun pada kenyataannya juga sahabat ahli ibadah. Tetapi walaupun amalannya sedikit, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kamu mencaci sahabatku jangan kamu mencaci sahabatku dua kali diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekalipun kita mencela satu orang sahabat Nabi. Ya. Itu dosa besar. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Karena sesungguhnya seorang dari kalian apabila berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai satu mut satu mut itu dua genggaman dua tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang. Tidak akan menyamai satu mut emas yang diinfakkan para sahabat tidak pula separuhnya. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau antum punya uang satu triliun, para sahabat cuma punya seribu rupiah, sama-sama menginfakkan di jalan Allah, ternyata sahabat yang menginfakkan seribu rupiah ini lebih besar pahalanya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena amalan hatinya berbeda. Akidahnya, kekuatannya berbeda antara kita dengan para sahabat. Ya, itu kuncinya. Jadi ini jangan dianggap sepele. Akidah itu keyakinan. Keyakinan di dalam dada nggak terlihat. Tetapi nilai ibadahnya lebih besar di sisi Allah daripada amalan-amalan zahir. Jadi jangan dianggap sepele. Ini lebih penting daripada antum belajar bagaimana gerakan sholat yang benar. Itu penting. Mempelajari gerakan sholat, bacaan sholat yang benar itu penting. Tapi mempelajari keyakinan yang benar itu jauh lebih penting. Karena itu adalah bangunannya, yang ini adalah pondasinya. Pondasi lebih penting daripada bangunannya untuk dikuatkan. Iya. Jadi inilah pentingnya mempelajari akidah yang benar. Baik. Kemudian juga Syekh menjelaskan bahwa pada hakikatnya beliau menulis buku ini bukanlah apa namanya meneliti kemudian mendapatkan satu penemuan baru tidak. Kalau menulis buku-buku agama itu nggak mungkin terjadi. Kalau terjadi, itulah yang namanya kesesatan. Ya. Beda dengan ilmu dunia. Kalau dia berhasil meneliti dan menemukan penemuan baru, nah itu hebat. Kalau cuma ikut-ikutan yang lama mah biasa aja. Ya, itu ilmu dunia. Kalau ilmu agama, ada orang meneliti kemudian dia dapat hasil kesimpulan baru. Ulama-ulama dahulu nggak pernah sampai seperti itu. Nah ini bahaya. Ya, itu yang namanya mengada-ada di dalam agama. Ya. Jadi Syekh menegaskan pada hakikatnya saya tidak menulis sesuatu yang baru yang saya sebutkan di sini sudah ada di kitab-kitab ulama terdahulu. Hanya saja beliau harapkan kenapa beliau perlu menulis kitab lagi untuk litakribil makna memudahkan kita memahami. Ini tujuannya. Ini satu. Ada dua ya kata beliau. Yang pertama memudahkan kita memahami, membantu kita untuk lebih dapat memahami. Yang kedua adalah untuk apa namanya uh, menghubungkan dengan kejadian-kejadian hari ini. Ya. Misalnya ada penyimpangan hari ini, nah itu sudah dibahas oleh para ulama dahulu. Ini sesat, ini tidak boleh. Nah ini. Itu dua tujuan beliau untuk menulis kitab ini. Baik. Kemudian bagian yang akhir dari mukaddimah kitab ini beliau menyayangkan akan adanya segolongan orang yang berdakwah berdakwah kepada Islam atau mendakwahkan agama Islam tetapi meremehkan perkara tauhid atau meremehkan permasalahan akidah Terutama akidah tauhid. Keyakinan hanya Allah yang patut disembah dan memberantas kesyirikan. Ini sangat disayangkan. Munculnya orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama, para dai, para ustadz, para kiai, tetapi meremehkan permasalahan tauhid, tidak mementingkannya. Bahkan mereka bersatu padu dengan golongan-golongan yang mengajak kepada kesesatan. Kemudian yang lebih parah lagi, orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ajaran yang benar, mereka bilang kamu memecah belah umat. Nah ini ini kenyataan yang memilukan. Padahal munculnya berbagai macam kesesatan itulah justru yang memecah belah umat. Sebagaimana kita katakan tadi, hakikat persatuan bukan sekedar bersama-sama, tetapi bersatu bersama-sama di atas kebenaran. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Andaikan seorang diri, satu mahasiswa di kampus ini, dia mengikuti kebenaran. Seluruh orang di kampus ini memusuhinya karena dia berpegang teguh dengan kebenaran. Maka dialah yang disebut dengan jamaah dan orang yang bersatu memusuhinya disebut orang yang berpecah belah. Berpecah belah di dalam agama. Ini harus dipahami. Itulah hakikat persatuan. Makanya Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Kalau kita berbeda pendapat, kalau kita berselisih, kembali kepada persatuan dengan cara apa? Kembali kepada ajaran Allah. Kembali kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada akidah yang benar. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berbeda pendapat dalam satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat ke 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasimu bihablillahi jamiau walatafarroku Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, perhatikan jemaah sekalian, disuruh kita bersatu dengan tali agama Allah. Bukan bersatu begitu saja, melainkan bersatu dengan tali agama Allah. Sekarang pertanyaannya, agama yang mana yang dimaksudkan? Tentunya agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan agama yang kita ada-adakan sendiri, bukan ajaran yang kita buat-buat sendiri, melainkan yang Allah ajarkan kepada nabinya yang mulia, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah kunci persatuan. Ya, Itu kunci persatuan umat, kembali kepada akidah yang benar. Kalau bersatu dan membiarkan saudara kita melakukan kesesatan, itu namanya persatuan yang semu. Seperti persatuannya orang-orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalian mengira mereka itu satu, padahal hati mereka bercerai-berai. Iya melainkan persatuan di atas akidah yang benar. Dan juga jemaah sekalian, apa hakikat cinta kita kepada saudara kita seagama? Hakikatnya jemaah sekalian adalah menolong saudara kita agar dapat meniti jalan yang benar. Itulah hakikat cinta. Agar dia selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita lihat saudara kita melakukan satu penyimpangan atau satu kesesatan, kemudian kita biarkan, maka itu tandanya kita tidak cinta kepadanya. Jadi aneh kalau kita katakan supaya hubungan saya dengan dia tetap baik, tapi kita biarkan dia di dalam penyimpangan. Justru itu menunjukkan kita tidak cinta kepadanya. Kalau kita benar cinta kepadanya, ajak dia untuk mengikuti jalan yang benar agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuan mempelajari akidah yang benar agar akidah kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga kita selamat dari kesesatan di dunia dan terutama selamat dari azab Allah di akhirat kelak. Dan juga agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan benar, ibadah kita tidak terhapus atau tidak berkurang pahalanya disebabkan kerusakan amalan hati kita atau akidah kita. Baik. alhamdulillah inilah mukaddimah kitab ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Mungkin bagi akhwat silakan ditulis. Fadal. Ya, antum. Langsung aja. Langsung aja bertanya atau mau tulis lebih bagus biar lebih cepat. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, jikalau para sahabat menanya dari non muslim dan muslim Jikalau muslim memberikan kebaikan kepada non muslim Apakah keuntungan atau pahala yang diraih Dan jikalau muslim memberikan keburukan kepada non muslim Apakah apakah dosa yang diraihnya nah, Jikalau minkum dalil nakfi uh, eh, makasih Ustaz Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jadi inti pertanyaannya adalah Bagaimana hukum berbuat baik kepada orang kafir Atau sebaliknya berbuat jelek kepada mereka Ya Apakah mendapat pahala atau mendapat dosa Baik Orang kafir itu ada berjenis-jenis. Ada bermacam-macam. Iya. Ada empat macam. Yang pertama, kafir harbi. Inilah orang kafir yang boleh diperangi dan harus diperangi. Dan itu ada syarat-syaratnya. Insya Allah pada kesempatan lain kita jelaskan lebih detail syarat-syarat kapan dibolehkan berjihad tidak sedikit pun yang melakukan aksi-aksi terorisme saat ini memenuhi satu saja syarat jihad, nggak ada. Mungkin satu saja dia penuhi, apa itu? Niat-niat yang, tapi kan kita nggak tahu niatnya benar atau tidak. Tapi dari segi caranya jelas salah besar. Iya. Insya Allah suatu saat kita bahas lebih detail syarat-syarat jihad. Artinya kalau sudah terpenuhi syarat jihad, maka wajib memerangi orang-orang kafir, wajib berjihad melawan mereka. Yang kedua, disebut dengan kafir zimmi. Apa siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk kepada pemerintah muslim. Yang ketiga disebut dengan kafir muahad orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata sementara waktu dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat disebut dengan kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh satu orang muslim. Nah, dari empat jenis orang kafir ini hanya satu yang boleh dibunuh tapi dengan syarat. Dengan syaratnya Bukan dibunuh begitu saja. Dengan syarat. Yaitu syarat-syarat jihad. Yang tiga, nggak boleh dibunuh. Dan nggak boleh kita berbuat buruk kepada mereka. Iya. Kenapa? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Bukan karena mereka mulia. Tetapi kaum muslimin adalah orang-orang yang menghormati perjanjian. Kalau sudah berjanji, pantang untuk mengkhianati. Iya. Dan dosanya sangat besar. Jadi kalau antum tanya, dosa nggak kalau berbuat buruk kepada mereka? Kalau kepada orang kafir tiga macam ini dosa. Kalau sampai membunuh mereka dosanya lebih besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin yaitu tiga macam perjanjian tadi, perjanjian tinggal di negeri muslim atau perjanjian gencatan senjata atau perjanjian keamanan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan mencium bau surga. Ini dosa besar, nggak main-main. Ya, dan yang dilakukan teroris kebanyakan yang mereka bunuh bukan kafir harbi. Tapi kafir yang masuk dalam tiga jenis ini. Iya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya. Jadi dosa besar, walaupun dosanya tidak lebih besar daripada membunuh seorang Muslim. Tapi Subhanallah, Ketika mereka melakukan aksi teror, ternyata bukan orang kafir yang mati. Yang mati kebanyakan muslim. Subhanallah. Dan itu mereka sebut jihad. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Hati-hati. Seorang muslim itu mulia, di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi Allah tidak melarang kita dengan syarat mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Ya. Dan hendaklah berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang memberi hadiah kepada orang kafir. Memberi sedekah dan mengunjungi orang kafir yang sedang sakit. Tetapi jemaah sekalian, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah agar dia mau masuk Islam. Itulah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat untuk seluruh makhluk adalah mengajak yang kafir ini masuk Islam. Supaya dia dapat rahmat. Kalau dia tetap kafir, dia nggak akan dapat rahmat. Bukan artinya Islam rahmatan lil alamin kemudian membenarkan agama mereka. Itu kebalik. Itu menjadi azab bagi mereka. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau menceritakan seorang Arab Badui kafir. Sudah kafir, kasar lagi. Namanya orang Badui. Orang Badui itu orang dari gunung, nggak tahu peradaban. Ya, kasar. Ya dulu itu kalau orang nggak tinggal di kota jadi kasar. Mungkin sekarang terbalik ya, kalau tinggal di desa, masya Allah halus. Ya, kalau di kota jadi kasar malah. Kalau dulu nggak, kalau tinggal di kota berarti tinggal di peradaban. Jadi halus, dia belajar, dia menuntut ilmu. Iya. Kalau di kota apa di desa-desa jadi kasar. Nah, ada orang Arab Badui kafir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk minta harta dan minta tanpa basa-basi. Dengan suara yang keras, nada yang kasar, panggilan yang tidak hormat. Wahai Muhammad, berikan saya harta. Gak punya adab. Ya. Sahabat sudah marah semuanya, udah mau sikat aja orang ini. Ya. Sudah kafir kasar. Gak ada hormat sedikit pun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat gak berani panggil Muhammad. Panggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Para sahabat ketika bersama Nabi kebanyakan diam, sopan, segan kepada beliau, hormat. Ini orang datang-datang langsung, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain ada entah badui lain atau badui yang sama. Nabi saw sedang mengenakan semacam kain yang melingkar di leher beliau, langsung ditarik dengan kasar sampai membekas di leher Rasulullah saw. Apa jemaah sekalian yang dilakukan Nabi SAW kepadanya? Ya, apa bayangan kita? Rasulullah SAW tersenyum kepadanya. Dan beliau memerintahkan tolong berikan apa yang dia minta. Nabi SAW memerintahkan untuk memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah yang dihadiahkan orang kepada Rasulullah SAW langsung dihadiahkan kepadanya. Kambing sebanyak satu lembah, nggak main-main satu lembah. Ada dua buah gunung, di tengahnya lembah, isinya kambing. Diberikan semuanya kepadanya. Kalau diberikan dua ekor mungkin dia sudah senang sekali. Tapi diberikan satu lembah. Ya. Ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa harapan beliau? Dia mau masuk Islam. Itu harapannya. Harapannya supaya dia dapat hidayah, dia dapat rahmat. Maka apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang baru ini pulang kampung. Oh, senang sekali dia. Kemudian tiba di kampungnya, langsung dia menyeru kaumnya. Ay kaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya. Ya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fakir, bukan orang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fakir dan beliau menganggap itu bukan masalah. Beda dengan kita, kita anggap itu masalah. Kalau beliau menganggap itu bukan masalah. Iya. Beliau orang fakir, tetapi ketika bersedekah, beliau tidak takut tambah fakir. Iya. Jadi demikian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau juga mengunjungi orang anak muda Yahudi sedang sakit, sudah di penghujung hayatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dia masuk Islam. Ini sudah kesempatan terakhir. Ya, kalau mengunjungi orang sakit, ini misi utama. Ya, misi utama. Ajak dia masuk Islam, karena bisa jadi itu kesempatan terakhir. Lalu anak muda Yahudi ini melihat ke bapaknya. Alhamdulillah bapaknya memberi isyarat, oke, okay, masuk Islam saja. Ya. Atau dia mengatakan taati Abu Qasim, taati Rasulullah SAW, maka akhirnya dia masuk Islam. Tidak lama dia mati. Ketika dia mati Rasulullah SAW sangat senang dan beliau mengatakan alhamdulillah Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Iya, padahal itu sudah detik-detik terakhir. Iya. Jadi itu tujuan utamanya. Baik. Wah, banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Allah berada? Dan keyakinan ahli sunnah dalam menjawab di mana Allah. Di dalam hadis sahih dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau suatu hari memukul budaknya. Beliau memukul budaknya. Nah, ini perbudakan dalam Islam itu luar biasa. Kalau sudah mukul budak harus dibebaskan, nggak boleh dizolimi sedikit pun para budak itu. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Mereka betul-betul menzolimi para budak. Kalau dalam Islam, budak itu makan seperti yang dimakan oleh tuannya. Berpakaian seperti pakaian tuannya. Berkendaraan seperti berkendaraan tuannya. Makanya Umar bin Khattab ketika pertama datang di negeri Syam, beliau sama budaknya cuman bawa satu kendaraan, akhirnya gantian Ya. Gantian beliau dengan budaknya. Ternyata pas tiba di lokasi giliran budaknya. Ya. Para pendeta ketika itu berkata, nggak mungkin ini Umar bin Khattab." Ya. Pendeta itu mengetahui tanda-tanda para sahabat. Ada di dalam Injil. Kebetulan giliran budaknya di atas kendaraan para pendeta yang mengetahui Injil, mereka langsung berkesimpulan, ini nggak mungkin Umar bin Khattab. Pasti yang di bawah. Cuma pada umumnya kan penguasa seperti itu. Pelayannya yang di bawah. Tapi tidak dalam Islam, subhanallah. Ya. Itulah gambaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata betul tebakan mereka. Umar yang di bawah itu yang sedang berjalan, ya sambil memegang apa namanya kendaraan tersebut. Jadi saya akan budaknya itu yang raja. Iya. Nah itu. Nah, kembali kepada kisah tadi. Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau uh, memukul budaknya karena ada satu kesalahan yang dilakukan oleh budaknya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar dan beliau perintahkan untuk dibebaskan. Tapi pembebasannya juga ada syarat. Budaknya itu sudah beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena tujuan mereka itu dijadikan budak untuk diajarkan. Makanya kelak di kemudian hari ulama-ulama besar itu tadinya budak. Iya, tadinya budak. Seperti Humran, Maula Uthman, Antum bisa lihat di hadis-hadis yang paling lengkap tentang tata cara wudhu. Itu hadis dari Humran, Maula Uthman. Bekas budaknya Uthman bin Affan. Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin ini, beliau ayahnya adalah budak. Iya. Nah, Sirin ini ayahnya dan Humran adalah dua anak kecil yang ditawan oleh kaum muslimin di sebuah gereja di Syam. Kemudian ditangkap jadi budak, kelak jadi ulama besar dan keturunannya menjadi ulama besar. Imam Muhammad bin Sirin, ulama besar dari generasi tabi'in. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Jadi itu tujuan perbudakan. Untuk memperbaiki dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada orang dapat dua pahala. Dia dapat budak wanita. Ya. Dia dapat budak wanita, dia ajarkan budak wanita ini dengan baik, sudah pintar, dia bebaskan, kemudian dia nikahi. Jadi dia dapat dua pahala. Iya. Jadi itu tujuannya. Nah, jadi tes dulu, dia sudah beriman belum? Kalau sudah beriman, wajib dibebaskan. Jamaah sekalian, apa tes keimanannya? Dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama Allah di langit. Pertanyaan yang kedua, man ana? Siapa aku? Dia katakan, engkau adalah utusan Allah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bebaskan dia karena dia seorang budak yang beriman. Jadi jawabannya menunjukkan itulah jawaban orang beriman. Allah di langit. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Toha Ar-Rahman alal Arshistawa Dan dalam banyak ayat, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsh. Tapi jamaah sekalian, jangan kita pahami sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk. Kalau kita bayangkan seperti makhluk, kalau Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Allah di atas arsh, berarti Allah butuh kepada arsh itu kalau kita samakan Allah dengan makhluk. Jangan. Allah di atas arsy, Allah di atas langit, ya, tanpa membutuhkan arsy dan langitnya. Jadi Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Ya. Dan di antara langit dan arsy itu ada air, ada lautan besar. Ya. Maha suci Allah, maha besar Allah. Jadi Allah di atas ars tanpa membutuhkan arsnya. Kemudian, kalau kita bayangkan Allah seperti makhluk juga, kita akan berkesimpulan, kalau begitu arsh itu besar sekali. Allah lebih kecil. Iya kan? Karena Allah di atasnya. Seakan-akan arsh itu yang menampung Allah. Sama dengan kita dengan masjid ini. Kita berada di atas apa namanya? tehel atau karpet. Kita butuh kepada karpet ini, bukan karpet yang butuh kepada kita. Kita berada di atas lantai, Berarti lantai ini besar sehingga menampung kita. Itu kalau kita pahami Allah seperti makhluk. Jangan dipahami seperti itu. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Iya. Lebih besar dari segala-galanya. Namanya juga Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Baik. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati oleh seluruh sahabat tabi'in, dan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari ini, termasuk imam yang empat. Ya, nanti antum bisa pelajari Uh, nanti suatu saat kita nukil juga ucapan-ucapan imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semuanya mengatakan Allah di atas di atas arsh di atas langitnya ya dan Imam Abu Hanifah yang paling keras beliau mengatakan siapa yang mengatakan saya nggak tahu atau dengan kata lain saya nggak mau tahu Allah di langit atau di bumi maka dia kafir. Itu kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, setelah sepeninggalku kalian akan menemui perselisihan yang banyak. Perselisihan dalam hal fikih atau akidah. Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya, akidah dan fikih. Iya. Hanya saja umumnya perselisihan yang tercela itu dalam akidah. Karena perselisihan itu ada dua macam. Perselisihan yang tercela dan perselisihan yang tidak tercela. Perselisihan yang tercela apabila menyelisihi dalil. Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang tidak tercela adalah yang masing-masing berpijak kepada dalil dan memiliki sisi pendalilan yang benar. Yang dan memiliki sisi pendalilan yang benar. Iya. Hanya saja yang lebih banyak terjadi dalam permasalahan fikih. Ya. Yang yang tidak tercela, perselisihan yang tidak tercela kebanyakan terjadi dalam permasalahan fikih. Namun yang tercelah kebanyakan terjadi dalam permasalahan akidah. Ini secara garis besarnya insya Allah lebih detail akan kita paham lebih detail dalam pembahasan kitab ini. Baik. Nah, sebagai contoh itu tadi, perselisihan yang tercela antara orang yang mengimani Allah di atas arsh dan yang mengatakan Allah di mana-mana atau dia nggak mau percaya sifat istiwa Allah di atas arsh itu penyelisihan yang tercela menyelisihi kesepakatan uh, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya bahkan dalam perkara fikih pun kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk para sahabat. Mudahnya seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, kalau dalam satu permasalahan ada dua pendapat sahabat, ada dua pendapat sahabat, sebelumnya beliau mengatakan, kalau sahabat sepakat dalam satu permasalahan, maka aku pegang kesepakatan itu. Tapi kalau sahabat berbeda pendapat, maka aku pilih pendapat mereka, aku pilih pendapat mereka yang paling sesuai dengan dalil. Dan aku tidak akan membuat pendapat yang baru. Jadi kalau sahabat punya dua pendapat, jangan kita bikin pendapat yang ketiga. Pilih salah satunya yang kita nilai lebih benar, lebih sesuai dengan uh, nas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara ulama mazhab dalam menentukan apa namanya perbedaan pendapat. Iya. Kalau nggak ada semuanya, baru dia berijtihad. Dia sudah pelajari nggak ada dari riwayat dari sahabat ini, dari tabiin, baru dia berijtihad. Ya, itu para imam mazhab. Baik. Sampai jam berapa kita? Mungkin lima menit lagi ya. Setelah itu yang belum terjawab, insya Allah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana cara kita mentadaburi agar tidak menyimpang? Bagaimana apa itu mentadaburi Al-Qur'an? Bagaimana cara kita mentadaburi agar tidak menyimpang? Inilah pentingnya mempelajari akidah. Pada hakikatnya kita mempelajari akidah berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah cara mentadaburinya. Pelajari akidah yang benar. Iya. Karena kita pelajari akidah ini dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu kuncinya mentadaburi Al-Qur'an. Yaitu memahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dapatkan itu? Dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Dan nggak semua kitab tafsir kita bisa dapatkan. Ada kitab tafsir yang malah menyesatkan. Ya. Contoh tafsir yang benar yang menukil ucapan para sahabat dan ulama ahli tafsir murid-murid sahabat adalah tafsir Ibnu Katsir atau yang lebih luas lagi tafsir At-Tabari. Ya. Ini contoh untuk kita memahami ayat sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Atau yang lebih ringkas, tafsir As-Sa'di yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini lebih ringkas sekali. Baik. Namun yang paling penting adalah dengan mempelajari akidah yang benar dari buku-buku akidah ulama yang ditulis para ulama ahli sunnati wal jamaah. Karena pada hakikatnya buku-buku tersebut uh, berasal dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Waktu sudah mepet, kita cari pertanyaan yang singkat untuk dijawab. Baik. Jadi kepikiran juga udah dibaca. Pertanyaannya Gak apa-apa ya ini terakhir Afan Ustaz tolong jelaskan Konflik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah Padahal dua orang tersebut Menantu dan kakak ipar Nabi SAW Tapi kenapa terjadi konflik antara dua orang tersebut Baik Ada dua sebab terjadinya konflik Yang pertama ijtihad Yang kedua Orang-orang munafik Yang berada di dalam barisan kaum muslimin yang memanas-manasi. Yang pertama ijtihad. Iya. Ijtihad. Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa jadi sebabnya karena pembunuhan Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah adalah keluarganya. Nah, Ketika Ali menjadi khalifah, Ali berijtihad masih tidak mungkin untuk membunuh atau mengkisas para pembunuh Utsman. Kenapa jemaah sekalian? Karena jumlah mereka banyak dan mereka ini provokator. Mereka itulah yang saya sebut tadi. Dan mereka itulah orang-orang Khawarij tadi itu tadi. Ya, orang-orang Khawarij itu. Mereka yang membunuh Utsman dan kelak mereka juga yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ali memerangi mereka. Nah, yang membunuh Utsman ini banyak orang. Mereka pasukan besar. Ketika Ali bin Abi Thalib berpuasa, beliau belum mampu untuk mengkisas mereka. Kenapa? Karena mereka pasukan besar. Ya. ya sulit. Jadi Ali bin Abi Thalib mau apa namanya mengkonsolidasi pasukannya terlebih dahulu. Kalau sudah kuat, baru akan mengkisas mereka. Ya. Dan khawatirnya mereka ini akan mengajak kaum muslimin yang lain untuk ikut bersama mereka. Kalau mereka dikisas. Jadi itu ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Nah Muawiyah nggak mau terima. Dia nggak mau ada alasan. Harus tuntut balas. Dan dia sudah siapkan pasukan besar. Iya. Nah, jadi sama-sama berijtihad. Dan keduanya adalah ulama kaum muslimin dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berijtihad itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza al-hakim fa asab falahu ajran. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun." kalau orang yang mau menentukan hukum itu berijtihad. Dia ulama, dia berijtihad. Kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Iya. Jadi sama-sama dapat pahala. Dalam hal ini ulama mengatakan yang benar adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Yang salah adalah Muawiyah. Tapi nggak boleh ada yang kita celah. Karena Nabi SAW mengatakan yang satu dapat dua pahala, yang satu dapat satu pahala. Kenapa juga nggak boleh kita celah? Karena Nabi SAW sudah melarang, ya kan? Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Dan juga kenapa nggak boleh kita celah? Karena kebaikan para sahabat ini terlalu banyak, nggak sebanding dengan kesalahannya. Ya, seluruh umat manusia yang masuk Islam sejak masa sahabat sampai hari kiamat pahalanya mengalir kepada para sahabat. Iya kan? Karena mereka yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai hari kiamat. Belum lagi jihad mereka bersama Nabi, jihad mereka di masa itu, iya. Pertolongan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nggak mungkin melakukan amalan itu berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka salah, ini harus dipahami termasuk permasalahan penting dalam akidah yang berbeda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Insya Allah lebih detail kita bahas ini. Tapi ini secara garis besar. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun sahabat itu salah, kebaikannya terlalu banyak. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jadi walaupun sahabat itu salah, nggak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar. Iya. Ditambah lagi jamaah sekalian, kisah-kisah tentang peperangan itu banyak yang sudah ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui untuk mendiskreditkan salah satu pihak yang bertikai. Iya. Jadi intinya nggak boleh kita mencela Muawiyah nggak boleh mencela Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat nggak boleh kita celah. Iya. Dan juga dalam uh, perjalanan kisah tersebut banyak orang-orang munafik yang bermain itu tadi. Termasuk orang-orang yang apa namanya? yang pelaku pembunuhan Utsman. Mereka yang pingin sekali ada peperangan. Karena kalau terjadi perang, mereka selamat. Intinya mereka ini provokator. Iya. Kalau terjadi perang, mereka selamat tidak ditegakkan hukum kisos untuk mereka. Baik. Walhamdulillah, waktu kita mungkin sudah terlalu panjang. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Insya Allah yang belum terjawab kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin kita usahakan apa lebih banyak sesi tanya jawab. Baik. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.